Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh al muhtaymin rahimahullahu taala. Masih dalam bab an-naskhu. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang uh, definisi an-nasakh, ya, eh, dibikin pula uh, dalil-dalil uh, yang tidak boleh dinasakh, tidak boleh dihapus. Berikutnya, kata beliau rahimahullah taala, syurutun naskhi. Syarat-syarat nasakh, syarat-syarat penghapusan dalil. Nah, kata beliau rahimahullah taala, yashtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha kata beliau dipersyaratkan ya, terjadinya nasakh atau penghapusan hukum ya, fima yumkinu naskhuhu pada dalil atau perkara atau dalil yang kemungkinan bisa untuk dinasakh, bisa dihapus hukumnya, dipersyaratkan syurutun, beberapa syarat. Minha diantaranya kata beliau, awalan ta'adzara al-jam'u bainad dalilain. Nah, tidak memungkinkan untuk dijamak antara kedua dalil yang ada. Nah, ta'adzara al-jam'u ini uh, atau al jam'i tidak memungkinkan untuk menjamak di antara dua dalil yang ada. Nah, berarti kalau sudah tidak memungkinkan antara umpamanya kita dapatkan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang setelah kita lihat ya, tidak bisa dikompromikan ya, dijamakkan maksudnya dikompromikan antara kedua dalil tidak bisa dikompromikan berarti ada nasakh berpindah kepada an-naskhu yang penghapusan berarti salah satu di antara dalil itu harus apa harus dihapus tapi kalau seandainya ya memungkinkan untuk dijamak untuk dikompromikan berarti ya, tidak dinasah. Ya. Maka dikompromikan. Karena para ulama menyebutkan eh, menjamak di antara dua dalil yang terlihat seakan-akan kontradiksi, ya itu jauh lebih baik dibandingkan untuk menghapus salah satu di antara dua dalil tersebut. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar, sungguh pasti memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ayat berikutnya, ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi di yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Nah, coba perhatikan. Surat Ash-Shura ayat 52 dan uh, surat Al-Qasas ayat 56. Dalam surat Ash-Shura ayat 52, Allah tetapkan Nabi bisa memberikan hidayah. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah menyebutkan nabi tidak bisa memberikan hidayah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan ayat-ayat seperti ini? Ya, kata para ulama, jika memungkinkan untuk dijamak maka dijamak. Ternyata ayat ini sangat sangat memungkinkan atau para ulama menyebutkan memungkinkan untuk dijamak di antara keduanya. Bagaimana caranya? Kata kata mereka, hidayah itu terbagi menjadi dua. Ya, Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah yang pertama disebut dengan istilah hidayah itu taufik wal ilham. Hidayah memberikan taufik. Nah, ini murni hanya milik Allah. Selain Allah tidak mampu memberikan hidayah taufik ini. Nah, hidayah yang kedua disebut dengan istilah hidayah itu al-irsyad wal bayan. Hidayah untuk irsyad menunjuki dan menjelaskan. Nah, hidayah seperti ini ya boleh atau ditetapkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, Nah, kalau begitu, hidayah yang pertama, ya, hidayah yang pertama, hidayah itu taufik wal ilham itu ya berlaku pada surah Al-Qasas ayat 56. ini Allah Subhanahu wa taala menafikan Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Maksudnya apa? Hidayah yang pertama ini yaitu hidayah itu taufik wal ilham, hidayah memberikan taufik. Ini uh, uh, sababun nuzulnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya datang kepada pamannya uh, Abu Talib ya di akhir-akhir kehidupan Abu Talib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada pamannya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Ya. Nah, tapi waktu itu eh, di samping Abu Talib ada juga Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Ibnu Abi Umayyah radhiyallahu taala anhu waktu itu belum masuk Islam. Nah, mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan eh, ya ammi ya ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata dua teman Abu Talib, ya, waktu itu mereka mengatakan Atar gabu amillati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Nah, akhirnya di, Abu Talib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah yang pada akhirnya eh, Abu Talib meninggal dunia di atas agamanya ya. belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi SAW ya, bersabda, demi Allah aku akan mengucapkan, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Turun ayat ini. Nah, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna allaha yahdi man yasha. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib. Sedangkan hidayah yang kedua, hidayah uh, al-irsyad wal-bayan, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada manusia agar mereka kembali ke jalan Allah, ini ditetapkan juga untuk selain Allah. Nah, makanya hidayah yang kedua ini ya cocok pada ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Nah, jadi seakan-akan kontradiksi akan tetapi bisa dikompromikan, maka tidak perlu kita melakukan nasakh menghapus salah satu di antara keduanya. Nah, karena bisa atau eh, memungkinkan untuk dijama atau dikompromikan. Nah, Kata beliau, fa'in fa'in amkanal jam'u fala naskha. Kalau memungkinkan untuk dikompromikan, dijamak antara dua dalil yang ada itu, ya, maka tidak ada nasakh, tidak ada penghapusan, nggak perlu dinasakh. Kenapa? Liimkanil amali bikullin minhuma karena memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil tersebut. Nah, masya Allah taala. Ya. Yang kedua, ya, jadi itu syarat yang pertama ya kalau sudah tidak memungkinkan untuk dijamakkan ya maka harus dihapus salah satu di antara keduanya ya tapi kalau memungkinkan untuk dijamak memungkinkan untuk dikompromikan ya berarti harus dikompromikan tidak boleh nasakh tidak boleh dinasakh atau dihapus hukumnya nah syarat yang kedua bolehnya uh, an-naskhu atau penghapusan hukum yang kedua kata beliau thanian al-ilmu bi akhurin nasikhi ya wa yu'lamu dzalika imma bin nassi au bi khabari sahabi au bit tarikh yang kedua bolehnya nasakh penghapusan hukum ya syarat yang kedua adalah ilmu tentang ta'akhurin nasikh ilmu tentang uh, berakhir terakhirnya an-nasikh dalil yang menghapus nah jadi begini ada nasikh, ada mansuh Kalau nasikh itu nasikh yang menghapus. Kalau al mansuh yang dihapus. Ya. Boleh kita menas menasikh atau e, menasah menghapus salah satu dari di antara hukum kalau si penasih ini atau dalil yang menghapus ini kita tahu dia lebih belakangan ya lebih belakangan datangnya dibandingkan dalil yang dihapus ya nah, bagaimana cara kita bisa tahu hal tersebut Kata beliau wa yu'lamu dzalika imma bin nafsi au bi khabari sahabi au bit tarikh dengan tiga perkara. Itu bisa kita ketahui yang pertama bin nas dengan nas dengan dalil ya, dengan dalil. Masya Allah taala. Yang kedua dengan khabarnya sahabat. Khabar dari sahabat. Yang ketiga au bit tarikh dengan tarikh. Ya, tarikh itu tanggal ya atau uh, sesuatu yang terkait dengan tanggal atau eh, peristiwa. Misaluma ulima ta'akhuruhu atau ulima ta'akhuruhu bin nasi. Ah, beliau berikan contohnya. Contoh ya sesuatu atau dalil yang diketahui ta'akhuruhu bin nas. Ya. Dalil yang menasih, dalil yang menghapus itu diketahui belakangan datangnya ya dengan nas. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamati. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, dahulu aku izinkan kalian untuk al-istimta' minan nisa. Ya, bersenang-senang dengan wanita, istimta' maksudnya apa? Istimta' di sini maksudnya nikah mut'ah. Nah, Maksudnya apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah ya, dalam waktu tertentu. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia ini nikah kontrak. Ha. ya. Dulu itu di awal Islam di, di, diizinkan ya. Kalau uh, sebagian sahabat datang ke satu negeri umpamanya dalam rangka uh, apa namanya? jihad fisabilillah. Ya, atau e, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau berat bagi mereka waktu itu ya karena sendiri ya kemudian jauh dari istri Nabi izinkan mereka boleh ya bagi mereka untuk menikah ya ingat ya bukan berzina tapi menikah menikah dalam waktu tertentu alias nikah kontrak ya masya Allah taala jadi laki-laki menikah dengan perempuan dalam waktu satu bulan umpamanya boleh atau tidak boleh di awal Islam dulu nah setelah itu dihapus, diharamkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, wa anna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamati dan sungguhnya Allah mengharamkan hal itu sampai pada hari kiamat. Nah, awalnya boleh, setelah itu diharamkan. Nah, nah inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya berbeda dengan orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah mengatakan ya Eh, bahkan mereka bukan hanya sekedar mengatakan mereka mengamalkan nikah mut'ah itu ya jadi sampai sekarang pun mereka tetap menganggapnya halal dibolehkan padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya siapa yang mengharamkan Nabi kita Muhammad saw ya atas wahyu dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dalil tentang bolehnya nikah mud'ah. Yang kedua dalil tentang haramnya nikah mut'ah. Dalam satu nas, dalam satu eh, redaksi hadis. Nah, ini kita tahu dari hadis Nabi SAW. Jadi, hukum nikah mut'ah, bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Di awal Islam boleh, tapi setelah itu di, diharamkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi kita tahu berarti eh, haramnya nikah mut'ah itu belakangan. Ya, berarti menghapus tentang bolehnya nikah mut'ah yang datang pertama, awal. Ya, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ini kita tahu dari nas, dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang kedua, kita tahu dari mana ta'akhur, nasih. Eh, nasikh. Cara yang kedua, kata beliau, wa mithalu ma ulima bi khabaris sahabi. Eh, contoh belakang ke, eh, Penasih atau dalil yang menghapus datang belakangan yang diketahui dengan khabar dari sahabat Nabi SAW. Contohnya qaul Aisyah. Ya, seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah ini salah satu dari ibunda kita. Ya. Karena istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu kita. Ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istrinya, yakni istri-istri Nabi SAW itu adalah ibu-ibu mereka. Nah, maka seorang Muslim diwajibkan untuk menghormati ibu mereka, kan begitu? Ya nggak boleh kita kurang ajar terhadap ibu kita, apalagi eh, ibu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yakni istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana akidah orang-orang Syiah, Rafidah, yang mereka menjelek-jelekkan istri-istri Nabi SAW, bahkan menjelekkan Aisyah Bahkan mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha telah kafir, bahkan masuk dalam neraka, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalikna. demikian pula kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas atau mengandung penghinaan terhadap mereka. Ya seperti ada orang ada seorang dai di Bandung sana yang dia mengatakan eh, istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita gaul, ya, wanita Masya Allah. Ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada ibunda kita Aisyah dan ibunda kita yang lainnya dari kalangan ummahatul mukminin. Nah, Allahul musta'an. Taib. Contohnya ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana fi ma unzila minal Qur'ani asharu radha'atin ma'lumatin yuharrimna." Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Nah dahulu ya ayat Al-Qur'an yang turun ya tentang uh, ar-radha'ah itu 10 kali susuan yang maklum yang diketahui. Dan itu bisa mengharamkan, mengharamkan maksudnya begini. <coughs> uh, seorang bayi ya atau seorang anak yang menyusu kepada seorang wanita Padahal wanita itu bukan ibunya. Maka ibu ini otomatis menjadi ibu kandu, e, eh, ibu-ibu susuannya, ya, menjadi mahramnya dengan 10 kali susuan. Itu pertama. Nah, setelah itu semua nusikhna, setelah itu dihapus hukumnya menjadi berapa? Menjadi lima kali susuan. Ya. Jadi kalau ada seorang anak ya dia menyusu kepada seorang wanita dengan lima kali susuan, lima kali menyusu, ya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak wanita itu. Dianggap sebagai ibu susuannya. Nah, anak itu dianggap sebagai anak susuannya, ya, menjadi mahramnya. Baik. Masya Allah taala. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wanita mithalu ma ulima bitarikh. Contoh nasikh e, dalil yang menghapus itu diketahui dari tarikh, dari sejarah, ya. Atau dari penanggalan atau dari sejarah adalah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 66. Ini sudah kita bahas ya di dua pertemuan sebelumnya. Karena bab nasakh ini adalah bab uh, ini pertemuan yang ketiga dalam bab nasakh. Pertemuan pertama dan kedua ini sudah kita singgung surah Al-Anfal ayat 55 dan uh, afwan ayat 65 dan 66. Allah berfirman, "Al-ana khaffafallahu ankum" al-ayah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian. Nah, ya dulu ala ta'akhuri hadzal hukum. Ini menunjukkan tentang ya terakhirnya hukum ini ini datang belakangan ya karena disebutkan eh, pada awal ayat ya tentang uh, surat Al-Anfal ini ayat 65 dan 66 ini disebut oleh para ulama dengan istilah ayatul musabar ayatul musa, eh, ya, ayat tentang kesabaran karena uh, waktu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60, 65 waktu itu ya uh, para sahabat diwajibkan untuk berperang walaupun musuh itu 20 kali lipat dari mereka. Nah, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qitali iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladina kafaru. Nah, wahai wahai uh, nabi ya harridil mu'minin berikan Eh, motivasi kepada orang-orang beriman untuk berperang. Ya, kalau di antara kalian, ya, di antara kaum mukminin itu ada 20 orang yang bersabar, maka dia bisa mengalahkan 200 orang, satu banding 20. Nah, dan kalau di antara mereka ada 100 orang, maka dia bisa mengalahkan, mereka bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, itu yang pertama, awal. Ya, datang belakangan ayat menghapus ayat tersebut yaitu surah Al-Anfal ayat 66. Ya. Jadi kita tahu dari tarikhnya, dari sejarah sejarah e, menunjukkan bahwasanya ayat surah Al-Anfal 66 ini datang belakangan. Datang belakangan. Allah berfirman, "Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa." Iyakum minkum mi'atun sabiratun mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini wa iyakum minkum alfun yaglibu alfain. <coughs> nah. Sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah tahu pada kalian ada, ada kelemahan. Ya, kalau di antara kalian ada 100 orang yang bersabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Dan kalau di antara kalian ada 1000 orang, maka dia bisa mereka bisa mengalahkan 2000 orang kafir ya dalam perang. Berarti satu banding dua. Ayat dalam surah Al-Anfal itu satu banding 20. Ya datang ayat belakangan setelahnya yang di surah Al-Anfal kita ketahui dari tarikh dari sisi sejarah kita ketahui surah Al-Anfal datang belakangan ya ayat yang ke-66 ya Allah Subhanahu wa taala ringankan karena Allah mengetahui ada kelemahan pada orang-orang yang beriman waktu itu ya maka disebutkan kalau ada 100 orang ya bisa mengalahkan 200 ya satu banding dua ya satu banding dua kalau ada 1000 bisa mengalahkan 2000 nah Masya Allah Ta'ala. Baik. ya. Faqauluhu kata beliau, maka firman Allah al-ana sekarang ya dulu ala ta'akhuri hadzal hukmu. Ini menunjukkan ya tentang ta'akhur. Ya, datang belakangnya, datang belakangannya hukum ini. Yani e, terakhir datangnya. Ya. Kita ketahui dari kata al-ana sekarang. Berarti dahulu ya. Kalau lebih simpelnya dahulu dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah wajibkan satu banding 20 untuk melawan musuh. Al-ana sekarang ya berarti datangnya belakangan kan begitu. Ya, kalau kalau karena kalau kata sekarang itu menunjukkan zaman ya. Menunjukkan ada sesuatu yang telah didahuluinya. Ya. Ada sesuatu yang telah didahului. Berarti sebelumnya satu banding 20 dilalui, setelah itu apa? Sekarang menjadi satu banding 2. Nah, Nah, kalau mau lebih gampang lagi, dahulu kita dijajah oleh Belanda. Sekarang kita merdeka. Nah, begitu. Berarti apa? Kata sekarang itu menunjukkan apa? Sejarah terjadinya uh, sesuatu uh, melalui tarikh ya, dari sejarah atau waktu yang telah berlalu. Nah, وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ Nah, demikian pula kata beliau kalau lau dzukira anna nabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan disebut kalau seandainya disebutkan bahwasanya Nabi ya e, menghukumi sesuatu sebelum hijrah setelah itu Nabi menghukumi ya, dengan hal yang sama setelahnya dengan sesuatu yang menyelisihi hukum yang sebelum hijrah tadi. Nah, maka kita ketahui fathani nasihun. Kalau begitu yang kedua yang setelah hijrah itu adalah nasikh. Nah, dalam satu perkara umpamanya Nabi hukumnya A sebelum hijrah. Ya, Nabi hukumnya A sebelum hijrah. Begitu Nabi hijrah, ya, dalam dalam perkara yang sama Nabi hukumnya B. Kalau begitu yang mana yang mana yang kita ikuti? Yang pertama atau yang kedua? Kita ikuti yang pertama. Kita ikuti yang pertama, nah. karena itu yang terakhir. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Perkara yang ketiga, dari syarat nasakh, atau syarat penghapusan hukum, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, e, di sini beliau sebutkan tiga. Yang pertama, ta'adhurul jam'i, atau e, eh, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Nah, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Eh, tidak memungkinkan untuk mengkompromikan di antara dua dalil. Ya, itu di antara syaratnya. Yang kedua, ya, il al ilmu bi ta'akhurin nasikh. Ilmu tentang ta'akhurin nasikh. Ilmu tentang uh, dalil yang menghapus itu diketahui datangnya belakangan. Nah, Nah, kemudian eh, ada rinciannya, poin yang kedua ini ada rinciannya tadi yang telah kita sebutkan. Bagaimana cara kita tahu bahwasanya dalil yang menghapus itu eh, datangnya belakangan? Nah, ini ada dengan dengan tiga cara. Entah itu dengan nas dari dalil atau dengan khabar dari sahabat atau dengan tarikh dengan sejarah yang kita lihat ya eh, dalam sejarah Islam. Nah, atau dalam dalil Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Syarat yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani, thubutun nasikh validnya nasikh itu. Maksudnya valid validnya dalil yang menghapus. Kita sudah sebutkan tadi ya. Kalau dalil yang menghapus itu disebut apa? Nasikh. Kalau dalil yang dihapus disebut al-mansukh. Jadi nasikh, an-nasikhu wal-mansukh. Dalil yang menghapus dan yang dihapus. Nah, di antara syarat terjadinya an-nasikh, penghapusan hukum, ya, adalah subutun nasikh. Dalil yang menghapus ini ya sabata, valid. Ya, valid. Nah, kalau nggak valid, ah, nggak boleh menasih, nggak boleh menghapus. Ya, harus dipastikan uh, valid. Ya, kata beliau, rahimahullah, washtaratul jumhuru ayyakuna akhwa minal mansukhi, au mumathilan lahu. Nah, fala yansikhul fala yunsakhul mutawatiru indahum bil ahad Kata beliau, jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwasanya ya, dipersyaratkan an-nasikh, dalil yang menghapus, itu lebih kuat daripada al-mansukh, dalil yang dihapus. Atau setidaknya mumathilan, sama kuatnya. Nah, oleh karena itu, ya ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Oleh karena itu kata beliau, al-mutawatir itu tidak boleh dihapus ya dengan al-ahad. Nah. <coughs> ini uh, al-mutawatir dan al-ahad ini istilah ya, istilah dalam uh, ilmu hadis ya. Hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari banyak sahabat atau dari banyak jalur ya. Sedangkan eh, hadis-hadis ahad ini tidak diriwayatkan kecuali hanya satu sahabat saja atau uh, uh, satu riwayat. Nah, nggak ada riwayat lain yang menguatkannya. Ya. Nah, jadi hadis yang mutawatir menurut jumhur ulama itu uh, tidak boleh dihapus dengan hadis-hadis yang ahad. Ya. Wa in kana sabitan walaupun ya hadis ahad itu valid. Ini menurut jumhur jumhur ulama. Wal arjahu akan tapi ya, dan yang rajih yang kuat menurut beliau pengarang rahimahullah taala annahu la yushtaratu ayyakuna an-nasikhu akhwa aw mumathilan. Nah. al محل Wa la yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. ya dan tidak dipersyaratkan nah fi thubutihi at-tawatur tidak dipersyaratkan eh, validnya atau bolehnya an-nasakh tersebut at-tawatur mutawatirnya hadis tersebut nah Masya Allah Ta'ala. Taib. Jadi kesimpulan yang disebutkan oleh beliau dalam poin yang ketiga ini, ya ada khilaf di kalangan di kalangan para ulama. Nah, kalau an-nasikh lebih kuat dari uh, lebih kuat atau serupa atau sama dengan al-mansukh, maka boleh ya, menasih, boleh menghapus. Ya. Jadi uh, penghapusan hukum ya, antara nasikh wal mansukh, kalau nasikh lebih kuat atau minimal sama dengan al-mansukh, boleh tidak kita menasah? Boleh. Ya, menurut ulama, ya ini sepakat ulama. Nah, jadi, jadi nanti dilihat lagi ya bagaimana caranya kembali kepada poin yang kedua tadi ya uh, ilmu tentang ta'akhurun nasikh demikian pula poin yang pertama kalau memang sudah tidak bisa dikompromikan maka boleh kita menasikhnya nah masya Allah taala nanti nanti dilihat ya sepakat ulama kalau seandainya an-nasikh wal mansukh eh, an-nasikh lebih kuat ya, daripada al mansuh itu boleh atau an-nasikh wal mansuh itu minimal sama kekuatannya seperti dalam periwayatan hadis antara hadis mutawatir dan hadis ahad tentunya hadis mutawatir lebih lebih lebih kuat derajatnya dibandingkan hadis ahad nah masya Allah taala tapi eh, menurut beliau ya menyelisih jumhur jumhur ulama ya yang penting dalil nasikh ini yang hapus ini valid itu yang paling penting kalau valid ya boleh dia dia uh, dalil ini boleh menasikh menghapus hukum yang lainnya nah hanya dipersyaratkan apa kevalidannya saja kalau memang valid ya boleh untuk menasikh ya jadi walaupun uh, eh, al mansukh lebih kuat ya dalil yang dihapus mungkin dari sisi derajatnya lebih kuat ya makanya kata beliau wa idza al mansukh aqwa wan nasikhu thabitan ya kalau seandainya <coughs> dalil yang dihapus itu lebih kuat sedangkan dalil yang nasikh yang menghapus itu thabit valid ya ini terjadi uh, khilaf di kalangan para ulama fal jumhur yarawna annahu la yunsakhul aqwa bil adhaf jumhur ulama berpendapat bahwasanya dalil yang lebih kuat itu tidak boleh dihapus dengan dalil yang lebih lemah darinya. Akan tetapi kata beliau was-sahihu annahu yunsahu yansakhu madama thabitan. Tapi yang rajih dalil itu bisa menghapus ya selama dalil tersebut valid ya. Walaupun dia kurang dari sisi derajatnya lebih lebih e, di bawah ya. Seperti tadi boleh nggak hadis uh, eh, mutawatir lebih tinggi daripada hadis ahad? Kan begitu. Boleh nggak hadis ahad ini seandainya terjadi kontradiksi ya, umpamanya, boleh nggak hadis yang ahad ini menasih menghapus hukum hadis yang mutawatir? Ya, kalau menurut jumhur ulama nggak boleh. Ya, tapi yang rojih dirojihkan oleh beliau di sini yang benar yang sahih boleh. Selama apa? Selama hadis yang ahad ini adalah hadis yang yang valid, hadis yang sahih. Nah, begitu. Wallahu taala alam. Ini uh, yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayahnya untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua eh, kesabaran ya, terkhusus di waktu-waktu seperti sekarang ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sangat butuh kepada as-sabr ya, kesabaran ya, kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesabaran untuk melalui eh, hari-hari atau detik-detik seperti sekarang ini nah tidak ada jalan lain kecuali dengan sabar ya, bersabar dan terus berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesabaran itulah insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kepada kita semua. Nah, perbanyak sabar ya, khusus di musim corona seperti ini ya, banyak aktivitas yang terkendala. Demikian pula mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin yang mungkin eh, dari sisi ma'isyahnya pekerjaannya, dari sisi mencari nafkahnya itu mungkin terhambat ya. Atau bahkan mungkin uh, hilang ya. Sabar, jangan takut, jangan khawatir karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwar razzaqu quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki dan Allah adalah zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesabaran dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Yang paling pentingnya kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala uh, kokohkan kita di atas keimanan ya, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian, cobaan ya, cobaan-cobaan keimanan, ya, mungkin kita banyak mendengarkan hal-hal yang terkadang itu membuat hati kita miris ya sebagai seorang muslim sebagai seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai seorang yang mengikuti manhaj salafus salih mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah terkadang kita melihat berita ya, berita-berita tertentu atau hal, -hal kita miris ya e, prihatin dan kita bersedih nah akan tetapi dengan kesabaran itu insya Allah taala Allah subhanahu wa taala akan bukakan jalan keluar untuk Islam dan kaum muslimin khususnya kita yang ada di Indonesia. Bersabar ya. Dengan bersabar dengan kesabaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kita memohon diberikan kesabaran untuk selalu istiqomah di atas jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bagaimanapun besar dan beratnya ujian itu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran, insyaallah kita bisa untuk melewatinya biidznillah. Nah, dan kita tidak lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di atas agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin.